الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang saya muliakan para ikhwan dan akhwat Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Pada kesempatan ini kita dapat duduk di tempat yang penuh berkah ini Dalam rangka menimba ilmu Mendengarkan Qala Allah dan Qala Rasulullah Dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dan orang-orang yang dapat mengamalkannya. Salawat dan salam hendaklah senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabiur Rahmah Syafiun Musyaffa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kita membawa misi Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada yang diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai panutan dalam segala hal. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini Izinkan kita Menyelami Sebagian episode daripada kehidupan-kehidupan Yang pernah dialami Rasulullah SAW dan para sahabatnya Bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita akan bacakan satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka taala dan juga Imam Muslim bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana pernah perniknya bagaimana para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik wanita yang Allah pilih sebagai pendamping nabinya Ternyata mereka juga manusia Ternyata mereka juga ada kehilafan Kekeliruan Ada kecemburuan Dan seterusnya Kita bermohon kepada Allah Semoga kajian ini mendatangkan bagi kita Manfaat Menjadikan Cerminan bagi kita Di dalam kehidupan berumah tangga Dan semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mengambil berbagai macam ragam faedah-faedah ilmiah dari perjalanan kehidupan Rasulullah SAW ini dengan istri-istrinya. <clears throat> Berkata Imam Al Bukhari rahimahullah dengan sanadnya an Aisyah radhiyallahu anha dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridhoinya anna nisaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna hizbaini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketika wafat memiliki sembilan orang istri dan seluruhnya sebelas jumlahnya sebagian wafat sebelum beliau wafat adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya walaupun jumlahnya banyak tapi mereka ibu-ibu di atas terbagi menjadi dua bagian, dua kelompok. Ya. Aisyah menyebutkan dengan ucapan hizbaini, dua hizib. Ya, ternyata berkelompok juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah kerennya geng. Jadi istri Nabi sallallahu itu memiliki berapa geng? dua gengnya fahizbun fihi Aisyah wa Hafsah wa Safiyah wa Saudah satu geng maka geng yang satu ini isinya adalah Aisyah Hafsah Safiyah dan Saudah wal hizbu al-akhar adapun geng yang kedua Ummu Salamah wasairu nisa'i Rasulillah dan isi-isi yang lain Ummu Salamah, Zainab ya bintu Jahshin kemudian Juwairiyah ya kemudian juga Safiyah eh, enggak Safiyah di gengnya Aisyah dan lain-lainnya jadi mereka berkubu dua kubu berkata Aisyah radhiyallahu anha وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم Aisyah dan orang-orang Islam kaum muslimin mereka mengetahui betapa kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya begitu kuatnya kepada Aisyah radhiyallahu anha wardhaha orang-orang Islam tahu Nabi itu sangat mencintai Aisyah apa efeknya? Faidha kanat inda ahadihim hadiyah yuridu an yuhdiyaha ila Rasulullah SAW akharaha karena itulah mereka ketika ingin memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa makanan, minuman dan lain-lainnya untuk menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka biasanya menunggu tatkala Nabi ada pada giliran Aisyah radhiyallahu anha wardaha jadi tidak mereka beri hadiah kecuali tatkala mereka tahu hari itu Nabi sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha wardaha hatta idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyah ba'atha sahibul hadiyati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyah maka tatkala Nabi berada pada giliran rumah Aisyah radhiyallahu anha ardhaha maka ketika itulah biasanya para sahabat menghantarkan hadiah-hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tidak menerima sedekah tapi Nabi menerima hadiah. Para sahabat tahu itu. perbedaan antara sedekah dan hadiah. Hadiah diberikan karena kecintaan seseorang kepada orang lain untuk memuliakannya, yaitu hadiah. Sedekah biasanya diberikan seorang kepada orang lain ya dalam rangka taqarrub mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan biasanya yang diberikan itu orang yang memang layak menerima sedekah. Biasanya fakir, miskin, ya yang membutuhkan yang membutuhkan adapun hadiah tidak bukan masalah membutuhkan atau tidak membutuhkan tapi karena memuliakan penghormatan kecintaan jadi para sahabat menunggu hari Aisyah ketika Rasulullah ada pada hari Aisyah di rumah Aisyah ketika itulah mereka berlomba-lomba mencari ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan hadiah-hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وفي رواية عنها كان الناس يتحرون بهداياهم يومه kata Aisyah orang-orang itu biasanya menunggu hari Rasulullah ada pada rumahku atau pada giliranku barulah mereka memberikan hadiah berarti ketika Rasulullah di rumah istri yang lain mereka tidak berikan hadiah Subhanallah Karena mereka tahu Nabi itu akan merasa suka cita ketika berada di rumah Aisyah Ya, ketika itulah mereka berlomba-lomba membuat hati Nabi senang sallallahu alaihi wasallam. Yabtaghuna biha atau yabtaghuna bidzalika mardata Rasulillah. Tujuan para sahabat tidak lain tidak bukan kecuali ingin mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu jika Rasul ridha kepada mereka, Allah akan ridha kepada mereka. Sebaliknya mereka khawatir andai kata Rasulullah murka kepada mereka, Allah pun murka kepada mereka. Subhanallah. Dan mencari keridhaan Rasulullah adalah ibadah. Mencari kecintaan Nabi adalah ibadah. Dah bahkan mencintai Nabi adalah merupakan ibadah. Membenci Nabi adalah merupakan kekufuran. Ya dan billah. Fakallama hizbu Ummi Salamah Maka melihat keadaan ini Maka berkata-katalah geng Ummu Salamah Ya Ummu Salamah gengnya Di antaranya adalah Zainab Ya Dan lain-lainnya Zainab, Juwairiyah, Ummu Habibah Ini gengnya Ummu Salamah Subhanallah. Fakulna ya Umma Salamah. Maka mereka pun berdiskusi. Keluarlah ketika itu statement. Wahai Ummu Salamah, wallahi Inna nasa yataharrauna bihadayahum yauma Aisyah. Sungguh manusia Sengaja mereka menanti tatkala memberikan hadiah ketika Nabi berada di rumah Aisyah. Wa inna nuridul khaira kama turidu. Sungguh kami pun menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan sebagaimana yang diingini oleh Aisyah. Kami pun menginginkan kalaulah pada masa kami di rumah pada masa Rasulullah di rumah kami kaum muslimin menghantarkan hadiah-hadiah mereka ke rumah-rumah kami juga agar kami pun mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mendapatkan kebaikan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenang ya dan kami pun bersenang tatkala hadiah dihantarkan ke rumah-rumah kami artinya bahasa kita janganlah di rumah Aisyah saja pasti rumah kita hendaklah mereka pun mau juga lah memberikan hadiah kami kan juga istri Nabi, bukan dia saja istri Nabi. Itulah bahasa kita. Subhanallah. Ini ungkapan siapa? Gengnya siapa? Ummu Salamah. Dan pemimpin geng ini masing-masing ada pemimpinnya. Kalau Aisyah ya dan gengnya dia pemimpinnya. Ada pun Ummu Salamah dan gengnya Zainab pemimpinnya. Jadi ini prakarsa Zainab. Zainab yang berkata sebagai pemimpin geng Ummu Salamah kamu lihat orang-orang tidak memberikan kepada kita hadiah pada masa Rasulullah berada di rumah kita mereka menunggu pada hari Aisyah kita pun ingin kebaikan sebagaimana Aisyah kemudian apa kata Zainab Ummu Salamah kallimi Rasulullah yukallim an-nas Cobalah engkau berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia itu bicara kepada manusia, kepada para sahabat-sahabatnya. Fayaqulu agar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada para sahabatnya, "Man arada an yuhdiya ila Rasulillah hadiyatan falyuhdi haitsu kana min nisa'ih." Agar Nabi bilang kepada sahabat-sahabatnya, Wahai sahabat-sahabatku yang mau mengantarkan hadiah, antar saja di mana aku berada. Jangan tunggu-tunggu hari Aisyah. Ya. Ini permintaan siapa tadi? Zainab supaya Ummu Salamah Ini berbicara kepada Nabi sallallahu Jadi duta mereka Ummu Salamah. Ya. Subhanallah. Jadi mereka mengutus Ummu Salamah untuk misi ini supaya Nabi ngomong kepada kaum muslimin agar kaum muslimin jangan pilih-pilih bululah dimanapun Nabi berada udah antara jadiah, ya. jangan nunggu hari Aisyah dulu subhanallah fakallamathu ummu salamah bima qulna maka tatkala Rasulullah datang giliran Ummu Salamah, Ummu Salamah, Ummu Salamah pun melaporkan keinginan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqul laha syai'an. Nabi tidak memberikan komentar apapun. Datang Ummu Salamah, "Bang, aku ini diutus oleh istrimu juga." Ini bahasa kita nih ya. Mereka minta kalau dapat engkau bilanglah kepada istri-istri, kepada kaum muslimin. Jangan tunggu-tunggu hari ketika Aisyah engkau berada di sana baru mereka mengantarkan hadiah-hadiah mereka. Hendaklah mereka juga lah dimanapun engkau berada antar dia antar aja. Jangan nunggu-nunggu sampai pada hari Aisyah. Itulah bahasa kita. Dan Nabi tidak menjawab apapun juga. Nabi nggak beri komentar. Sepatah kata pun Nabi nggak jawab, didiamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang, ya, berbagai macam omongan-omongan istri, terkadang nggak perlu suami menanggapinya, diamkan aja lah, anggap angin. Jika andai kata dijawab, malah mendatangkan masalah. Itu yang Rasulullah SAW lakukan. Dia diam. Ya. Kenapa Nabi diam? Di antara perkataan para ulama-ulama, Nabi diam tidak berkomentar. Subhanallah. Karena masalah hadiah itu keinginan orang. Nabi nggak pernah minta hadiah. Terserah orang mau memberikan hadiah kapan, ketika Rasulullah di mana, terserah kepada manusia. Kalaulah dia membilangkan kepada sahabatnya, sahabat-sahabatku, kalau beri hadiah kepadaku jangan di rumah Aisyah aja. Nabi sungkan, enggak layak dia minta-minta hadiah kepada sahabatnya. Enggak layak dia proklamirkan Wahai sahabat-sahabat Siapa nih memberi hadiah Tunggu ya Dimanapun aku berada berikan Jangan rumah enggak eh, layak Jadi Nabi enggak komentar dan diam Kenapa? Terserah orang mau di mana memberi hadiah, kapan memberi hadiah, dengan apa dia beri hadiah. Kenapa harus dibilangkan, harus diungkapkan kepada mereka seolah-olah Nabi meminta-minta hadiah. Dan enggak layak Nabi minta-minta hadiah. Nah, orang-orang seperti Nabi enggak layak minta-minta dikasihani manusia, minta-minta hadiah enggak. Bagaimana sebagian orang ya senang dia minta-minta hadiah. Subhanallah. Jadi karena itu Nabi diam. <clears throat> Kemudian kita lanjutkan wa fi riwayatin fa'aradu anha dan riwayat lainnya Nabi tidak menanggapinya, berpaling darinya. Fasa'alnaha. Setelah itu datanglah istri-istri Nabi bertanya kepada Ummu Salamah, "Bagaimana misimu? Berhasil enggak?" Subhanallah mereka tagih faqalat ma qala li syai'an maka berkata Ummu Salamah Nabi enggak beri komentar apapun padaku dia diam ya faqulna laha enggak jerah geng ini mereka kembali berkata kepada Ummu Salamah fakallimihi coba kau lagi sekali lagi beritahukan dia mungkin ketika itu dia lagi enggak konsen tunggu beritahukan sekali lagi ya enggak jerah mereka qalat berkata Ummu Salamah fakallamtuhu hina dara faqalat fakallamathu hina dara ilaiha aidan berkata Aisyah meriwayatkan hadis ini maka Ummu Salamah kembali mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ada di rumahnya pada gilirannya. Falam yaqul laha syai'an. Tetap Nabi tidak menjawab apapun jua tanpa ada komentar, no comment. Subhanallah. Wa fi riwayatin qalat fa'arada anni. Dalam riwayat lainnya berkata Ummu Salamah, beliau kembali berpaling dariku. Fasa'alnaha Esoknya datang lagi istri-istri Nabi ke rumah Ummu Salama menagih Bagaimana misimu? Ini menunjukkan mereka berkumpul satu sama lain Subhanallah Dalam kehidupan Bermadu ketika seorang suami memiliki lebih daripada satu istrinya Adalah hal yang baik andai kata istri-istri dapat berkumpul bersama Ya dalam satu momen berkumpul bersama sungguh tercela andai kata keduanya tidak dapat disatukan ya tidak dapat bertemu dan seterusnya ini menunjukkan ada yang salah dalam niat-niat mereka dalam hati-hati mereka dalam pemahaman agama mereka sebagaimana isi Rasulullah mereka kumpul-kumpul mereka datang ke rumah yang lain kemudian subhanallah Faqalat ma qala li syai'an berkata Ummu Salamah tetap Nabi tidak beri komentar apapun kepadaku Faqulna laha kallimihi tidaklah mereka jerah kembali Ummu Salamah misimu belum selesai kembali kau omongkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yukallimaki sampai dia ngomong jangan biarkan dia diam lagi sampai dia bicara subhanallah Fadara ilaiha kembalilah datang giliran Ummu Salamah subhanallah. Antum tahu berapa hari sekali Rasulullah akan ketemu dengan istrinya dalam bermalam? Hah? Berapa kali? Sembilan hari sekali. Jadi bersabar sembilan hari Ummu Salamah menunggu giliran dirinya didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sembilan hari lewat, tunggu yang kedua. Lewat lagi tunggu. Untuk menunggu yang ketiga ini, dia harus menunggu rentang waktu sembilan hari. Karena Nabi membagi-bagikan secara adil malamnya kepada seluruh istri-istrinya. Walaupun akhirnya saudah memberikan jatah malamnya kepada Aisyah. Jadilah Aisyah ya dua malam karena malamnya Saudah diberikan kepada Aisyah untuk mencari Rasulullah. Allah Akbar. Saya sangat takjub kepada Saudah bintu Zam'ah. radhiyallahu anhu. Bagaimana dia rela untuk mencari ridha suaminya, dia berikan malamnya kepada Aisyah. Allahu akbar. Dia melihat dirinya telah menua. Dia tidak tidak begitu butuh sebagaimana butuhnya wanita-wanita muda kepada suaminya. Dia katakan ya Rasulullah, malamku kuberikan kepada Aisyah. Allahu Akbar. Makanya Aisyah begitu mencintai Saudah radhiyallahu anha wardhaha. Jadi selama sembilan malam ditunggu oleh Ummu Salamah. Kembali Rasulullah datang pada gilirannya fakallamathu. Subhanallah. Qalat fa'arad anni falamma kana fi thalitha dzakartu lahu faqala laha. Kali yang ketiga ini kembali dia katakan wahai Rasulullah, istri-istrimu itu mengutusku mengatakan kepadamu agar engkau hendaklah berkata kepada kaum muslimin, adillah mereka kalau memberi-beri hadiah. Jangan di rumah Aisyah saja, dimanapun engkau berada berilah hadiah. Subhanallah. Padahal masalahnya bukan masalah adil enggak adil. Nabi adil membagi malam-malamnya semua. Semua istrinya tahu dalam hal nafkah Nabi membagi adil. Dalam jatah nafkah, malam, pemberian, pemberian lainnya, pakaian dan seterusnya. Rasulullah memberikan secara adil. Walaupun para ulama berselisih apakah wajib bagi Nabi membagi malam-malam yang adil, sebagian besar ulama mengatakan tidak wajib bagi Nabi berlaku adil, tapi dia contoh suri tauladan, dia tetap melaksanakan dengan seadil-adilnya sehingga dialah yang berkata mengadu kepada Allah tentang kecintaannya tidak dapat dia bagi rata kepada seluruh isinya dia berkata Allahumma hadza qasami fi ma amliku fala talumni fi ma tum fi ma tamliku wa amliku wahai Tuhan duhai Allah hadza inilah yang mampu ku bagi-bagikan kepada istriku maksudnya dari sisi nafkah bermalam tapi janganlah kau celah aku dalam hal yang bukanlah milikku tapi engkau yang memilikinya maksudnya apa hati Hati kita adalah milik Allah Bukan milik kita Dan Allah Maha Kuasa membolak balikannya Allah lah membuat kita cinta kepada sebagian orang Lebih cinta kepada sebagian lainnya Membenci sebagian orang Membenci sebagian lainnya Hati jual lah. Ya Kata Allah kepada Nabi walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum kalau seluruh bumi ini diinfakkan oleh Muhammad untuk mencari hati para sahabat-sahabatmu agar mereka mau bersatu padu tidak akan dapat bersatu padu menunjukkan hati perkara Allah Subhanahu wa taala jadi si Nabi juga tahu Rasulullah adil jadi di sini masalahnya nggak ada salah Rasulullah SAW. Bukan dia yang minta kepada kaum muslimin agar diberikan di hari Aisyah, enggak pernah dia minta-minta hadiah. Ya. Dan enggak layak jika dia ngomong hal ini di tengah-tengah manusia. Wahai sahabat-sahabatku, kalau beri hadiah, tunggu, jangan tunggu hari Aisyah Kapan kapanpun dimanapun antarkan dia. Enggak layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kali yang ketiga ini, maka Rasulullah pun menjawab, kayaknya harus dijawab. Kalau enggak, enggak selesai, selesai, selesai. Tuntutan ini berkata Rasulullah, "La tu'dhini fi Aisyah." Wahai Ummu Salamah, tolong sekali. Jangan lagi kau sakiti aku tentang sikapku terhadap Aisyah ini. Jangan kau sakiti aku. La tu'dhini. Fa innal wahya. Ini kata Nabi, dia berikan alasan fa wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah sesungguhnya tidak pernah datang wahyu ya ketika aku bersama istriku ketika aku dalam selimut istriku kecuali ketika aku bersama Aisyah tidak pernah ada turun wahyu ketika aku bersama kalian tapi turun wahyu ketika aku bersama Aisyah dalam selimut Aisyah subhanallah artinya apa Rasulullah seolah-olah mengatakan Allah yang telah mengutamakan dia daripada kalian Salahkah aku ketika aku mencintainya lebih Dengan keutamaan yang Allah berikan kepadanya Dan jujur kadang-kadang kita mencintai anak-anak kita yang memiliki apa? Lebih keutamaan daripada anak-anak yang lainnya Membuat kita lebih cinta kepadanya Ya maka tidak akan mungkin seorang laki-laki itu mampu dengan adil membagi cintanya hatta kepada semua anaknya dengan rata. Jangankan istri-istrinya kepada anaknya pun tidak akan mungkin dia mampu menjaga yakni memberikan cintanya secara rata mustahil. Pasti akan diberikan kepada satu orang di antara mereka dua orang lebih dibandingkan lainnya karena keutamaan-keutamaannya. Sebagaimana Yakub mencintai siapa? Yusuf alaihi salam dengan keutamaan yang dimiliki. Jadi kata Aisyah, Jangan kau sakiti saya lagi dengan kata-kata ini terhadap sikap saya terhadap Aisyah. Subhanallah. Karena sungguh wahyu tidak pernah datang kepadaku tatkala aku berada bersama kalian dalam selimut-selimut kalian kecuali ketika bersama Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Wa fi riwayatin dalam riwayat lainnya fa innahu wallahi ma nazala alayya alwahyu wa ana fi lihafi mur'atin kunna ghairaha. Sungguh saya demi Allah tidak pernah datang kepada saya wahyu tatkala aku berada bersama kalian dalam selimut-selimut kalian kecuali tatkala aku bersamanya. Qalat seketika berkatalah Ummu Salamah, "Taulah Ummu Salamah, oh ternyata ini komentar Nabi." Dia pun sadar dari kesalahannya. Qalat faqultu atubu ilallahi min adzaka ya Rasulullah. Sungguh saya bertobat kepada Allah karena saya telah menyakiti dirimu ya Rasulullah. Allahu akbar. Ini menunjukkan kepada kita betapa cepatnya para istri Nabi kembali kepada kebenaran. Atau Ummu Salamah, saya bertobat kepada Allah jikalah saya telah menyakiti hatimu. Begitulah seharusnya istri-istri teladan. Kalau andai kata dia melihat ternyata dia salah kepada suami dalam bersikap, mungkin kurang bersyukur, mungkin banyak menuntut, suaminya marah, secepatnya dia minta maaf kepada suaminya. Jangan dibiarkan lama-lama. Datang kepada suami maaflah mas, maaflah bang, jika saya menyakiti hati abang, saya bertobat kepada Allah SWT. Ini yang dilakukan oleh ibu-ibu salihah, istri-istri teladan. Subhanallah. Jangan dibiarkan berhari-hari sesegera mungkin. Jangan buat suami marah kepada anda. Wallahi satu malam suami anda nggak ridho kepada anda. Andai kata anda meninggal, bagaimana nasib anda? Subhanallah. Sementara suami adalah merupakan pintu bagi istri untuk meraih surga Allah atau sebaliknya pintu untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sikap Ummul Mukminin Ummu Salamah. Seketika dia berkata, "Ya Rasulullah, saya bertobat kepada Allah dan saya mohon maaf kepada Anda jikalah saya telah menyakiti Anda." Allahu Akbar. Rasulullah walaupun dia rasul, dia manusia, dia punya perasaan, dia merasa tersakiti, dia merasa tersinggung sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Kita lanjutkan? Belum selesai nih. Lanjut. Tahir. Thumma innahunna da'auna Fatimah binta Rasulillah. Ternyata enggak puas geng ini. Enggak mempan Ummu Salamah. Kayaknya kita cari jalur jalur lain, nih. jalan lain nih seribu apa seribu jalan apa menuju Roma kata mereka <laughs> nggak bisa melalui jalur Ummu Salamah coba kita lihat siapa yang dekat dengan Rasul oh putrinya yang paling dicintainya mereka panggil putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah subhanallah jadi usaha mereka ini nggak pernah putus asa begitulah perempuan wallahi kalau andai kata menuntut nggak dikabulkan segala macam cara dia buat Hari ini nggak tembus, besok. Besok nggak dapat, lusa. Ya. Dari minta biasa-biasa, setengah menangis, menangis benaran. Begitulah maka sampai dapat. Dan laki-laki kalau sudah melihat air mata perempuan, luluh hatinya. Udahlah dek, pening kepala abang. Oke lah abang belikan kau handphone ya, sabar. <laughs> Jalan terakhirnya pintar mereka ini. Wanita-wanita ini ahli diplomat, eh, diplomat semua mereka ini, ahli berdiplomatik mereka ini. Subhanallah. Ya kan ibu-ibu? Di atas. <laughs> Subhanallah. Terlanjutkan. lanjutkan. Fa'arsalat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kirimlah Fatimah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa fi riwayat mu'allaqatin berkata al-Imam al Bani dalam riwayat disebutkan Bukhari secara ta'liqan fasta'dhanat Fatimah maka Fatimah minta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqulu dan dia pun setibanya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Bukhari katakan dia dapetin Nabi sedang santai bersama istrinya Aisyah ketika itu ya dengan selimut istrinya Aisyah radhiyallahu anha warḍaha ketika itu mereka sedang santai-santai di rumah maka berkata ketika itu Fatimah inna nisaaka yanshudnaka al-adla fi binti Abi Bakrin Subhanallah. Fakallamathu. Berkatalah ketika itu Fatimah, <clears throat> "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu semuanya mereka sepakat meminta aku datang menemuimu agar engkau dapat berlaku adil terhadap sikapmu yang kau lebihkan kepada bintu, kepada putri Abu Bakar Siddiq bintu Ibnu Abi Quhafah Maka hendaklah berlaku adil jangan berlebihan kepadanya Fakallamathu kemudian kembalilah Fatimah mengungkapkan wahai ayahanda istri-istri ayahanda datang kepada saya mereka minta agar ayahanda adil dalam perkara perkara ini jangan berlebihan ya kepada putri Abu Bakar Siddiq ini Kalaulah anda sedang berada di rumah Istri-istri manapun jua Biarkan para sahabat Suruh mereka untuk memberikan kepada anda hadiah Dimanapun anda berada Jangan ditunda-tunda Nunggu hari Hari Aisyah Subhanallah Faqala tatkala yang ngomong putrinya Nabi langsung memberikan jawaban komentar ya bunayyah wahai putriku ala tuhibbina ma uhibbu apakah engkau tak mampu mencintai apa yang kucintai sudikah kiranya dirimu mencintai apa yang kucintai subhanallah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dia akan mencintai apa yang dicintai orang tuanya mencintai siapa yang dicintai orang tuanya maka Nabi mengatakan kepada Fatimah wahai putriku tidakkah engkau sudi mencintai siapa yang kucintai subhanallah Qalat bala berkata Fatimah tentu aku akan mencintai siapa yang anda cintai wahai anda subhanallah faraja'at ilaihinna misi pun gagal misinya gatot gagal total pulanglah dia kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian fa akhbarathunna dia beritahukan semuanya dialog antara dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahandanya. Fakulna tidak pernah mereka merasa puas untuk menuntut sampai terwujud tuntutan mereka. Kembali geng ini berkata kepada Fatimah, "Irji'i ilaihi." Sudilah engkau kembali ke ayahmu itu. Bilang sama dia lagi. Entah-entah yang kedua kali tembus enggak pernah mereka jenuh Tetap berusaha Fa'abat antarji'ah Fatimah mengatakan enggak Saya tidak akan pernah kembali lagi kepadanya Dalam hal ini Subhanallah Karena dia telah mengetahui Prinsip Nabi SAW Dan dia tidak ingin membuat ayahnya marah kepadanya Subhanallah, betapa dia mencintai ayahnya. Wallahi ketika kecil, masih gadis kecil Fatimah, dia yang bersihkan di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kotoran. Tatkala pembesar-pembesar Quraisy meletakkan di punggung Nabi kotoran. Ketika Nabi sedang sujud salat, dia yang bersihkan, dia yang memaki, menyumpah serapah orang-orang yang telah tidak berbuat tidak senonoh kepada ayahandanya. Inilah Fatimah. Subhanallah. Kata Fatimah, tidak, saya tidak akan pernah mau kembali kepada beliau dalam hal ini. Subhanallah. Fa'arsalna Zainaba bintah Jahshin. Mereka enggak merasa cukup sampai di situ perjuangan mereka. Maka mereka mengutus pimpinan mereka Zainab bintu Jahsh. Boleh jadi skenario ini Zainab yang mengatur. Ketika gagal-gagal, kayaknya dia harus turun tangan. Subhanallah. Zainab dia bukan wanita biasa. Dia putri bangsawan. Um, ibunya adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib. Subhanallah. Ya. Jadi dia anak bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy. Dan kisahnya ma'ruf tatkala Nabi memerintahkan dia untuk menerima pinangan siapa? Zaid bin Harithah. Ya, betapa beratnya Zainab menerima pinangan Zaid bin Harithah. Kenapa? Dia melihat ini anak angkat Nabi Muhammad. Aku pembesar memiliki nasab keturunan yang mulia. Berat dia menerima pinangan Zainab, pinangan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Tapi ketika datang perintah dari Nabi berupa perintah, dia nggak ada jalan kecuali harus terima keputusan dari Nabi Wasallam. karena perintah. Dia pun menerima pinangan Zaid. Mereka pun menikah dan ternyata dalam perjalanan pernikahan mereka tidak langgeng Tetap Zainab dan Zaid tidak dapat disatukan sebagaimana biasanya suami istri. Tetap Zainab enggak nyaman dengan Zaid, Zaid enggak nyaman dengan Zainab. Semuanya dalam ketentuan Allah. Allah yang mengaturnya agar kelak Zainab ini diceraikan oleh Zaid dan dinikahkan Allah kepada Zainab. Untuk merubah tradisi jahiliyah yang menganggap anak angkat sama anak kandung. Istri anak angkat dalam masa jahiliyah sama dengan istri anak kandung yang tidak boleh dinikahin. Maka Islam ingin merubah tradisi jahiliyah ini. Anak angkat bukan anak kandung. Istrinya bukanlah merupakan menantu kandung, tidak. Ya, kata Allah, "Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha." Tatkala Zaid menceraikan istrinya, kami nikahkan engkau dengannya. Apa kata Zainab? Kalian semua si Nabi dinikahkan wali-wali kalian. Aku nih Allah menikahkan dari atas langit langsung. Maka dia berbangga dengan keutamaan ini. Subhanallah. Semua kalian wali kalian menikahkan aku tidak Allah langsung yang menikahkan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Aisyah, tidak ada esensi Nabi yang dapat menyamaiku dari sisi kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Yang kira-kira dapat menyamani Aisyah adalah Zainab. Ya. Yang lain semuanya kata Aisyah, semuanya di bawah itu. Pesaing tangguhku siapa? Pesaingnya Zainab. Dan Aisyah walaupun dia bermadu dengan Zainab Tetap dia sebutkan keutamaan Zainab Alangkah baiknya Zainab Dermawannya Zainab Betapa kuatnya dalam berinfak Subhanallah Jujur dia mengatakan kelebihan Zainab Jadi siapa sekali yang berangkat menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa? Zainab bintu Jahash Subhanallah Fa'atathu Maka datanglah Zainab Ke rumah Nabi Tak Nabi berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha ini menunjukkan kepada kita setiap istri Nabi memiliki tempat-tempat yang terpisah-pisah, sendiri-sendiri. Karena itulah hukum asalnya dalam berpoligami hendaklah seorang laki-laki menempatkan istrinya pada tempat masing-masing, tidak disatukan. Ya, bagaimana jika disatukan? Kalau disatukan, andai kata mereka rela, boleh. Kalau kata mereka nggak rela, nggak boleh. Disatukan boleh jika mereka rela dengan segala macam konsekuensi tentunya. Subhanallah. Datanglah Zainab ke rumah Aisyah tatkala Nabi sedang berada di sana pada gilirannya. Subhanallah. Fa'aghladat wa qalat maka dia berkata dengan lantangnya. Kenapa dia berani berkata dengan lantangnya? Dia tahu aku ini putih daripada bibinya dia. Subhanallah. Dia tahu kelebihannya, dia tahu keutamaannya, maka dia lebih berani dibandingkan istri-istri Nabi lainnya. Kadang-kadang istri itu kalau punya kelebihan, dia lebih berani dibandingkan yang tidak memiliki kelebihan. Ya, sebagaimana Zainab demikian. Dia tahu dia memiliki kelebihan di hati Nabi SAW di tempat Nabi SAW karena dia adalah putri daripada bibinya Nabi SAW. Ya, dari Quraisy dan seterusnya. Dari Bani Hashim Waqalat berkatalah ketika itu Zainab Inna nisa'aka yanshudnakallahal adla fi binti Abi Quhafah sungguh istri-istrimu menuntut agar engkau berlaku adil dalam bersikap jangan berlebihan terhadap putri Ibnu Abi Quhafah ini maksudnya siapa? Abu Bakar karena bapaknya Abu Bakar kunyanya adalah Abu Quhafah namanya adalah Uthman dipanggil Abu Kuhafah hendaklah engkau berlaku adil pada anak Abu Kuhafah ini pada putri anak Abu Kuhafah ini maksudnya adalah anak Abu Bakar Siddiq subhanallah farafa'at sautaha maka dia dengan lantangnya mengangkat suara ya hatta tanawalat Aisyah ketika itu dia mulai sebut-sebut Aisyah Mentang-mentang kamu, mentang-mentang. <laughs> Subhanallah. Diangkat suaranya. Ya. Wahya qa'idatun. Aisyah sedang duduk diam. Ya, fasabatha. Enggak sanggup lagi Zainab. Dia caci Aisyah, mentang-mentang kau seperti ini, tapi biasalah kalau andai kata dua madu bertemu. <laughs> Subhanallah. Aisyah diam. Dalam beberapa riwayat Aisyah melirik kepada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat kepada Aisyah. Aisyah mencari-cari kira-kira Nabi marah enggak andai kataku jawab. Dia lirik mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia lihat Nabi mengizinkan dia menjawab. Dia tahu dan ini menunjukkan orang bijak dapat melihat dari wajah, dari sikap, Istri-istri yang bijak dapat melihat raut suaminya ketika suaminya marah, ketika suaminya rida Sungguh celaka tatkala seorang suami punya istri yang bebal, Gak tahu suaminya sedang marah Gak tahu suaminya sedang bahagia Gak tahu suaminya sedang senyum Sedang merintih Gak tahu dia Dibantainya saja diempatnya, <laughs> ah, Ini wanita yang kacau ini Ya Suami pulang lagi letih-letih, datang bawa masalah. Ini perempuan yang enggak paham keadaan. Ya, enggak bisa melihat wajah suaminya sedang rito, sedang marah, sedang sedih, sedang berbahagia. Kadang suami bahagia, dia sedih. Suami sedih, dia berbahagia, tertawa-tawa. Enggak nyambung ini. Subhanallah. Maka Aisyah melihat dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat mata Nabi diizinkan suamiku enggak nih? Nabi izinkan saya jawab. Dia lihat Nabi mengizinkan. Subhanallah. Dalam riwayat Muslim. Dalam beberapa riwayat Nabi bahkan berkata Aisyah, enggak kau jawab apa yang dia katakan itu. Dalam beberapa riwayat Nabi suruh Aisyah, enggak kau jawab dia. Oh disuruh jawab oke okay lah ya Subhanallah Ketika Nabi izinkan bahkan disuruh Nabi jawab Allah Akbar Ya. Dalam riwayat ini hatta inna Rasulullah sallallahu la yanzuru ila Aisyah hal takallam. Nabi melihat Aisyah kira-kira mau bicara enggak menjawab ini. Qala Fatakallamat Aisyah Maka seketika Aisyah pun bangun Dan dia pun berbicara dengan lantang Taruddu ala Zainab membantah Zainab apa yang dia katakan hatta askatatha sampai Zainab terdiam terbungkam di bahasa sampai-sampai terhadap muslim hatta jaffariquha sampai kering air liur ludah Zainab gak ada lagi mau diucapkan dibantai sama Aisyah habis-habisan terdiam dia bahaya subhanallah Aisyah orang cerdik dia sangat mengetahui bagaimana cara berkata-kata, bagaimana berdebat. Dia warisi daripada ayahnya cerdik yang pintar. Subhanallah. Terdiamlah Zainab. Subhanallah. Qalat maka berkata Aisyah. Fanadhara an sallallahu alaihi wasallam ila Aisyah. Nabi pun melihat kepada Aisyah dengan tersenyum. Wa qala Nabi berkata, "Innaha bintu Abi Bakar wahai Zainab yang jadi lawanmu itu bukan sembarang orang tuh anak putri Abu Bakar itu itu anak Abu Bakar itu putri Abu Bakar subhanallah akhirnya Zainab pun pulang gagallah misinya dia pun terdiam subhanallah apakah setelah itu rumah tangga Rasulullah SAW ya tetap antar isinya terjadi peperangan tidak. Mereka tahu, mereka sadar. Setelah itu dia pun sadar. Kembalilah rumah tangga Rasulullah SAW kembali sebagaimana biasanya. Subhanallah. Jadi bukanlah salah Nabi SAW. Tatkala kaum muslimin menghantarkan hadiah-hadiah ke rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Banyak sekali sebenarnya yang dapat kita ambil daripada hadis ini berupa faedah-faedah ilmiah. Yang jelas hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha Sebagaimana kata Nabi, enggak pernah saya dapat wahyu di tempat-tempat kalian dalam selimut kalian sebagaimana saya dapat wahyu ketika bersama dirinya. Banyak keutamaannya. Bahkan Rasulullah wafat, kata Aisyah, Maka kubita Rasulullah SAW illa baina sahari wal illa baina sahari ya eh, kata kata Aisyah radhiyallahu taala wasadri tidaklah wafat Rasulullah kecuali berada pada pangkuanku subhanallah kata Aisyah bahkan ketika Rasulullah SAW wafat air liur Aisyah dan air liur Rasulullah bercampur dalam siwak ketika Rasul sakit dia melihat saudaranya Aisyah datang bawa siwak Rasulullah melihat siwak dia ingin bersiwak maka datanglah Aisyah meminta siwak tersebut dikulum Aisyah dipecahkan dihancurkan kemudian diberikan kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah pun bersiwak dengan siwak yang telah dipakai oleh Aisyah, dihancurkan oleh Aisyah. Banyak sekali keutamaan Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalaulah keutamaan Aisyah dengan seluruh yakni kaum muslimah bagaikan keutamaan makanan berkuah dengan makanan tidak berkuah. Banyak sekali keutamaannya. Subhanallah. Dan dialah satu-satunya wanita yang disucikan Allah dari atas langit ketujuh dalam kisah hadisul ifki Kemudian dengan ringkas kita akan sebutkan keutamaan-keutamaannya. Yang dituntut yang kedua faedah kedua yang dituntut dari suami ketika berpoligami adalah hendaklah adil dalam hal pembagian malam, pembagian nafkah, adapun kecintaan tidak akan mungkin seorang laki-laki dapat membagi sama. Subhanallah. Itulah yang Allah masukkan dalam firman-Nya, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." tidak akan mungkin kalian mampu berlaku adil terhadap istri kalian walaupun kalian telah berupaya semaksimal mungkin ya walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mail tapi janganlah terlampau condong kepada satu seorang mengabaikan yang lainnya subhanallah ini yang Allah katakan kemudian di antara bentuk faedah yang kita ambil bahwasanya hendaklah kita berusaha ya mendatangkan kebahagiaan kepada orang pada waktu dia berbahagia dan memberikan kepadanya hadiah-hadiah, ucapan-ucapan bahagia. Kenapa para sahabat memberikan hadiah di rumah Aisyah? Karena ketika itu Rasulullah merasa bahagia, bersuka cita ketika berada di rumah Aisyah. Maka kebahagiaan Nabi semakin bertambah-tambah dengan adanya kedatangan hadiah-hadiah dari para sahabat. Karena itulah tidaklah salah andai kata kita datang menghadiri resepsi pernikahan, kita membawakan hadiah, mengantarnya, enggak salah. Bahkan ini dianjurkan. Kita datang menyambut orang sedang berbahagia, menikah, punya anak dengan ucapan-ucapan yang membuat dia bahagia selamat hidup baru akhi doakan dia dengan doa yang Rasulullah ajarkan selamat punya anak berikan kepadanya hadiah bawa kado bukan hal tercela itu daripada Islam subhanallah kemudian dalam yakni hadis ini terkandung ya faidah bahwasanya yang namanya wanita pasti punya rasa cemburu meskipun istri-istri Nabi SAW. Pasti akan ada selama-lamanya persaingan antara istri-istri. Walaupun demikian, janganlah sampai melampaui batas sehingga melanggar apa-apa yang telah digariskan oleh Allah SWT. Dan istri-istri Nabi SAW alaihi wasallam ketika mereka dibenarkan Nabi, mereka pun lurus. Mereka enggak melanggar Ketika diingatkan mereka pun sadar. Subhanallah. Persaingan pasti ada. Tapi jangan sampai melampaui batas persaingan yang tidak sehat dengan memfitnah, menyebarkan aib dan seterusnya, madunya dan seterusnya. Ini tindakan-tindakan yang dilarang dalam agama Islam. Subhanallah. Kemudian hal hadis ini menunjukkan bagaimana wibawa Nabi SAW di mata para istri-istrinya, betapa mereka takut, Yani menjumpai Nabi SAW, menuntut berbagai macam tuntutan-tuntutan. Lihatlah bagaimana takutnya Musalamah. Nabi diam, dia nggak ngotot. Tunggu sampai satu satu minggu baru dia ngomong. <clears throat> Lihatlah bagaimana ketika Rasulullah SAW luruskan Ummu Salamah, dia pun lurus. Subhanallah. Jadi mereka begitu begitu segannya kepada Nabi, betapa besarnya wibawa Nabi. Begitulah wajib hukumnya setiap istri merasakan wibawa suaminya ada menaungi dirinya, mengayomi dirinya. Tidak ada kebaikan istri yang tidak pernah merasa suaminya punya wibawa di matanya, merendahkan suaminya, apalagi melecehkan suaminya. Subhanallah. Harus setiap istri meyakini suaminya di atasnya karena Allah yang telah mengangkatnya, mengutamakannya. Subhanallah. Kata Allah, arjalu rijalu qawwamuna 'ala nisa." Wanita, yakni lelaki adalah merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din karena keutamaan Allah berikan kepada sebagian mereka di atas sebagian lainnya. Subhanallah. Demikianlah yakni ikhwan sekalian dan akhwat kajian sore hari kita. Semoga episode kehidupan Nabi SAW sepenggal yang kita kisahkan di sore hari ini menambahkan kepada kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang syariat poligami bahwa setelah syariat Rabbul Alamin yang jangan sampai diingkari apalagi dicerca dilecehkan Nabi yang mengajarkan dan para sahabat mengamalkan dan Islam menghalalkan Allah mensyariatkan subhanallah Kemudian hendaklah orang-orang yang mau melakoni kehidupan dalam berpoligami, belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap kepada istrinya.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 Baik, kita berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon Yosef. Ya, nah, di 0218236543 kami coba sapa. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi Riana di Pandeglang. Ini Ustaz. Uh, saya lagi hamil tua tapi saya dicerai terus suami saya sudah nikah lagi sama selingkuhannya nah dengar mereka itu rasanya gimana gitu dan saya iya. mohon sarannya aja biar saya lebih kuat dan tegar baik sekian Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz ada penanya ibu kita dari Pandeglang. Beliau bertanya bahwa beliau dalam kondisi hamil. Kemudian beliau diceraikan oleh suaminya dan suaminya menikah lagi. Apa yang harus dilakukan? Yang jelas para ikhwan, akhwat sekalian, para pendengar dimanapun anda berada, Hidup ini adalah ujian Dan ujian adalah sarana dengannya Allah mengangkat derajat hamba Yang jelas bagaimana kita tidak melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Andai kata kita berada pada syariat Menjalankan yang benar Kita telah maksimal Berlaku baik kepada suami Bersikap ya semaksimal mungkin dalam Mengabdikan diri kepadanya dan ternyata Allah taala dia tertarik kepada wanita lain kemudian dia menikah dengan wanita lain kemudian dia ceraikan anda sungguh tidak ada yang dapat kita katakan kecuali hendaklah anda bersabar memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bersabar menghadapi ujian ini. Berdoalah kepada Allah semoga Allah menunjuki suami tersebut agar mungkin menyesal dengan sikap-sikapnya sehingga akhirnya dia kembali rujuk kepada anda membina hubungan kembali dan dalam Islam perceraian itu ada tiga kali diatur dalam agama talak satu, talak dua yang disebut dengan nama talak roji, talak tiga yang namanya talak bain boleh saja seorang suami setelah menceraikan istrinya dapat kembali rujuk kepada istrinya maka hendaklah sang istri berupaya berdoa kepada Allah agar menjuki suaminya kembali kepada kebenaran, kembali kepada dirinya. Dan hendaklah dia selalu melihat, mengintrospeksi kekurangan dirinya. Kenapa suaminya itu berpindah hati? Kenapa suaminya itu meninggalkannya? Cari sebabnya. Biasanya tidak akan mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab. Semuanya ada sebab. Suami, kenapa sang suami itu meninggalkan istrinya boleh jadi mungkin dia tidak mendapatkan kenyamanan dengan istrinya boleh jadi istrinya kurang mengabdikan diri kepada suaminya kurang mengetahui apa yang diingini oleh suaminya boleh jadi boleh jadi banyak hal boleh jadi karena memang suaminya ya terpukau dengan wanita lain boleh jadi karena suaminya memang kurang ilmu boleh jadi suaminya memang kena fitnah wanita banyak sebabnya yang jelas istri hendaklah melihat dirinya di mana kekurangannya dan perbaiki kekurangannya kemudian setelah itu hendaklah dia berusaha tentunya bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala wallahu alam Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Kita berikan kesempatan yang kedua sudah ada uh, Bunda Iqmal di Banda Aceh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Wa barakallahu dari Banda Aceh. Iya. Uh, ah, anak ada sedikit rasa cemburu ini Ustaz sama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama Aisyah. Yeah. Iya. Uh, beliau pernah ditanyakan dari kalangan wanita siapa yang beliau cintai. Iya. Beliau menjawab uh, Aisyah. Iya. Lalu dari kalangan laki-laki ditanyakan siapa yang paling beliau cintai, beliau menjawab Abu Bakar. Iya. Nah, lalu sebegitu besarkah keutamaan Aisyah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, bagaimana dengan istri beliau Khadijah, Ustadz? Iya, baik. Nah, Terima Syukran, kasih. jazakumullahu khairan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bunda kita yang ada di Banda Aceh tentang kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah. Dalam suatu hadis Abdul Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, man ahabban nas ilaika? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling anda cintai? Kata Nabi, Abu Bakrin yang paling kucintai adalah Abu Bakar ya pertama kata Rasulullah Aisyah Aisyah yang paling kucintai kata Abu, kata Amr bin As minar rijal yang saya maksudkan siapa orang yang paling kucintai dari golongan laki-laki kata Abu Bakar Abuha ayahnya Thumaman kemudian siapa kata Rasulullah Thumma Umar kemudian Umar maka seketika Abdullah bin Amr bin As pun terdiam, tidak lagi bertanya kemudian siapa, kemudian siapa. Kata Amr bin As, aku khawatir jika aku tanya siapa lagi, dia akan sebutkan orang-orang dan tidak menyebutkan namaku. Subhanallah. Kembali kepada hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah. Man ahabun Nasilek, Siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah kata Rasulullah. Kata Amr dari laki-laki ayahnya. Pertanyaan ibu kita, kenapa Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah daripada sisi lainnya? Dan bagaimana dengan Khadijah? Maka kita katakan, kenapa Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah daripada sisi lainnya? Yang sama-sama bersama Aisyah sebagai madu-madunya? Jawabannya, karena perkara cinta itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala bukan milik Nabi SAW. Allah yang membuat Nabi mencinta Aisyah lebih daripada selainnya lainnya. Tentunya berikutnya yang kedua bahwasanya kecintaan Nabi itu bukanlah tanpa dasar. Karena memang Allah lebih mengutamakan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan di sisi lainnya. Buktinya apa? Kata Rasulullah tidak pernah turun wahyu ketika berada bersama kalian. Ya, <clears throat> tidak pernah turun wahyu kecuali ketika aku bersama Aisyah ketika aku dalam selimut Aisyah. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi perumpamaan Aisyah dengan semua wanita bayangkan perumpamaan bubur, makanan yang punya ya makan yang berkuah dibandingkan makanan yang tidak berkuah. Subhanallah. Adapun ketika ditanyakan manakah yang lebih utama Khadijah ataukah Aisyah? Para ulama berselisih, sebagian mengatakan Khadijah lebih utama, karena itulah Rasulullah selalu menyebut-nyebut Khadijah sehingga suatu saat merasa terbakar Aisyah cemburu kepada orang yang telah meninggal. Subhanallah. Ya, betapa cemburunya Aisyah sehingga Aisyah radhiyallahu anha wardaha berkata ya Rasulullah, "Kenapa engkau masih selalu menyebut orang-orang yang telah mati?" Ya Rasulullah, andai kata ada, ya, padang rumput yang belum pernah dihinggapi, disinggahi oleh ternak-ternak dan padang rumput yang pernah disinggahi. Mana kalau takkan ternakmu? Kata Nabi di tempat yang belum disinggahi. Maksudnya apa? Menunjukkan dia itu merasa dirinya utama karena dia adalah seorang perawan dibandingkan yang lainnya. Tidak ada istri Nabi SAW yang perawan kecuali Aisyah radhiallahu anha. Tapi ketika Aisyah marah Rasulullah menyebut-nyebut Khadijah maka Nabi menjawab sungguh dia telah memberikan kepadaku seluruh hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya sungguh dia beriman kepadaku tatkala orang kufur kepadaku dan sungguh dia telah memberikan kepadaku anak-anak yang tidak kau berikan maka Aisyah pun terdiam Jawabannya mana lebih utama antara Khadijah dan Aisyah? Jawabannya tatkala Khadijah hidup yang paling utama adalah Khadijah tentunya. Setelah wafatnya Khadijah yang lebih utama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Aisyah lebih utama dengan kepintarannya. Tidak ada para wanita-wanita di masa sahabat yang melebihi kepintarannya dibandingkan kepintaran Aisyah. Karena itulah para sahabat merujuk kepada Aisyah. Abu Hurairah selalu ber, merujuk kepada Aisyah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia terkenal dengan ilmu mengetahui nasab, ilmu mengetahui suku-suku Arab, kehidupan bangsa Arab, ya, mengetahui ilmu tentang tentang apa namanya perobatan dia mengetahui tentang perkara fikih tentang perkara bahasa dia segalanya subhanallah itu keutamaannya adapun Khadijah keutamaannya hartanya keimanannya anak-anak yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jawaban yang paling baik bahwasanya ketika Rasulullah bersama Khadijah ketika Khadijah hidup tidak ada lebih utama daripada Khadijah dan ketika Khadijah hidup Rasulullah SAW tidak menikah dengan perempuan lainnya Rasulullah baru menikah dan berpoligami ketika Khadijah meninggal. Rasulullah menikah yang kedua dengan Saudah, yang ketiga dengan dengan Aisyah dan begitulah seterusnya. Setelah Khadijah wafat yang paling utama adalah Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Naam. Terima kasih Zakallah Heran atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita beralih untuk penelpon yang ketiga. Sudah ada pendengar kita di Jakarta. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan. Barakallahu fiik Ustaz. Ya Waktu Hadi atau Aisyah tertinggal. Iya. Yaitu ditemukan oleh Sofwan bin apa saya lupa saya. Sofwan bin Mu'attal. Ya, ya, Sofwan bin Affan salah. Dia mengucapkan istirja gitu. Pertanyaannya, istirja itu yang dimaksud istirja dalam musibah atau istirja dalam ya kagum atau apa Pak Ustaz. Nah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dari ayah kita, ayahanda kita yang ada di Jakarta. Ketika Sofan bin Mu'attil pada peristiwa hadithul ifki ketika Aisyah terfitnah disebarkan orang-orang munafik munafik dia berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attil ketika itu orang-orang telah pergi meninggalkan perkemahan mereka dan Aisyah ketika itu kehilangan rantainya dan dia pergi mencari rantainya. Sementara pasukan telah berkemas-kemas dan ketika itu kaum wanita diletakkan dalam sekedup seperti seperti rumah kecil yang dibuat di atas unta. Para sahabat menganggap Aisyah telah berada di atas sekedup tersebut dan mereka pun berjalan meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha Sementara setelah mereka pergi berangkat semua, Sufwan bin Mu'attil terlambat di antara pasukan kaum muslimin. Tatkala Aisyah mendapati orang-orang telah pergi, tatkala dia kembali ke tempatnya, maka Aisyah radhiyallahu anha merasa pastilah kaum muslimin kalau mengetahui dia tertinggal akan dijemput. Dia pun di sana menunggu dan dia pun tertidur. Ya, tatkala dia tertidur lewatlah Safwan. Ya, ketika itu ya pagi hari boleh jadi belum terbit matahari. Tetapi Safwan sebelum diturunkan yakni kewajiban berhijab bagi si Nabi pernah melihat Aisyah. Ketika melihat ada seongkok tubuh di depan matanya, dia mengira yang teronggok ini adalah orang meninggal sehingga dia mengatakan istirja innalillah wa inna ilaihi rajiun dan Aisyah ketika mendengar kata-kata innalillah wa inna rajiun pun terbangun seketika dia menutup wajahnya tanpa ada bicara Seketika Sofwan bin Mu'atil mempersilahkan Aisyah untuk naik ke atas untanya dan dia di depan jauh menggiring Aisyah Tibalah mereka di kota Madinah ketika matahari telah tinggi Ketika duha Dan semua orang melihat bagaimana Aisyah berjalan diiringi oleh Safwan Orang-orang munafik mendapat celah Akhirnya mereka pun menyebarkan fitnah Jadi istirjanya ucapan innalillahnya yakni Safwan bin Mu'atil, karena dia kaget ada seonggok mayat pikirannya mayat ternyata Aisyah ya dikiranya meninggal atau apa dia kaget karena dia nggak tahu itu Aisyah ketika Aisyah terjaga Sofwan pun tahu itulah Aisyah karena dia pernah melihatnya sebelum diwajibkan berhijab bagi si Nabi seketika dia pun membawa Aisyah wallahu taala alam Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat satu pertanyaan berikutnya dari pesan singkat sebelum beberapa menit eh, penutupan dari Ustadz. Dari saudara Abu Abdullah yang bertanya, Ustadz mohon nasihat dan penjelasannya sampai sejauh manakah kita berusaha dan bersabar di dalam mendidik istri dan bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jal bila kita setelah berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak berhasil mendidik istri. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini, Ustaz. Pertanyaan dari saudara kita Abdullah, sampai di manakah batas maksimal kita dianggap telah mendidik istri kita? Kemudian andai kita merasa telah maksimal mendidik istri kita Namun dia tidak yakni dapat sebagaimana yang kita harapkan Apakah kelak di hari kiamat kita bertanggung jawab kepada istri-istri kita Hukum asalnya setiap orang itu ketika dia telah balil Memikul semua dosa-dosa yang dia lakukan Sebagaimana dia akan mendapatkan berbagai macam pahala-pahala atas perbuatan baik yang dia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa alla tajr waziratun wizra ukhra. Tidak dapat dipikulkan satu dosa kepada orang lain. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Maka istri akan menanggung dosanya, suami akan menanggung dosanya, anak akan menanggung dosanya. Setiap orang menanggung dosa. Tidak ada istilah dosa turun temurun ya tetapi suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri suami punya kewajiban untuk mengasuh meluruskan istrinya demikian juga punya kewajiban untuk mengarahkan anak-anaknya kata Allah wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaihi perintahkanlah keluargamu salat bersabarlah dalam menyuruhnya merintahkannya Artinya tatkala suami telah berupaya maksimal meluruskan istrinya, mendidik, mengarahkan dan seterusnya sebagaimana dia telah maksimal semua cara dan daya upaya dikerahkan untuk mendidik anaknya. Ternyata anak dan istrinya tidak sebagaimana dia inginkan. Maka kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah semampumu. Dan kita melihat bahwasanya istri-istri Nabi juga ada yang tidak dapat beriman kepada Nabi tersebut sebagaimana istri Lot, sebagaimana istri Nuh. Dan kita melihat bagaimana Lot berusaha memperbaiki istrinya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah taufik itu bukanlah milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ingin kita beri petunjuk seorang manusia Allah tidak mau orang ini mendapat petunjuk tidak akan jadi Dan sungguh benar Allah mengatakan Yahdi man yasha yutillu man yasha Dialah yang menunjuki siapa-siapa yang dikendaki dan dia pula yang menyesatkan siapa-siapa yang dia kendaki. Bahkan Allah mengatakan kepada nabinya, "Lasta 'alaihim bimusaitir." Engkau tidak mampu menguasai mereka wahai Muhammad. Bahkan paman Nabi yang terdekat dengannya pun tidak dapat Rasulullah tunjuki. Maka sang suami tatkala melihat semua upayanya gagal, semua usahanya maksimal tidak menemukan hasilnya, hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan taklah dia tidak pernah jenuh-jenuh. Sampai kapan dia? Sampai selama-lamanya. Yang namanya memberi petunjuk manusia sampai dia wafat atau sampai kita wafat. Dialah Nabi. Sampai kapan dia mendapati pamannya? Sampai pamannya na wafat. Subhanallah. Maka jangan kita katakan ah, saya dah maksimal masih saya enggak mau. Berusahalah terus. Jangan cepat berputus asa. Subhanallah. Ketika memang Anda melihat tidak akan mungkin lagi dia dapat kita pegang semua usaha maksimal kita lihat membahayakan kehidupan rumah tangga kita karena kerusakannya fatal dan seterusnya. Dalam Islam ada solusi untuk menceraikan istri-istri yang tidak dapat ditunjuki, tidak dapat diruskan. Ini solusi terakhir yang bisa Anda menjadikan sebagai solusi terakhir. Yang jelas hendaklah Anda bersabar, mengasuh mereka, mengajari mereka ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hati-hati mereka. Allah taala alam, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Allah taala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.